Jika jual beli online tidak boleh. Siapa bilang? Tidak boleh. Eh, Kalau nggak sesuai dengan persyaratan ya tidak boleh. Kalau semua terpenuhi ya nggak ada masalah. Gitu ya kan. Nah, anggap tidak boleh pada perkara tidak boleh. Bagaimana Ustaz? Sudah beli. Bagaimana ini? Ya banyak tobat kepada Allah Azza bersifar kepada Allah Azza dikarenakan mengerjakan perkara yang diharamkan dalam agama. Banyak tobat banyak sifar kepada Allah Azza Dan jangan diulangi lagi toko onlinenya bubar dikarenakan melanggar syar'i. Barakallahu dan istighfar kepada Allah Azza Wajalla atas itu semuanya. Atau dirubah sistemnya dengan sistem yang syar'i. Barakallahu